Baik untuk ibu dan bapak yang sudah memiliki indeks Qur'annya yang jilid pertama. Di situ ada topik kita perintah untuk mengikuti petunjuk Al-Quran. Kenapa harus mengikuti Al-Quran itu ya, ya? Ada di halaman dua Nah, dilihat ya. Nah, kemudian ada masukan juga Pak Ari, eh, selain indeks Quran dikaji, supaya tajwidnya tidak lupa, satu dua ayat ditajwidkan. Iya, terima kasih masukannya. ya. Kan memang saya selalu meminta masukan-masukan dari ibu dan bapak. Ada juga pari bagaimana per topik. Kalau Senin tentang iman, Selasa tentang salat. Ya ini, ini sebetulnya ya ke sana ya mengarahnya ya. Itu makanya dengan indeks Quran nanti kan e, ibu dan bapak bisa SMS atau bisa telepon Pak Ari. Saya nggak jelas tuh ingin dibahas jilid kedua halaman sekian tentang anu gitu ya. Jadi eh, tentu kita menyadari bahwa buku indeks empat jilid ini dipahami secara cepat kan tidak mungkin ya karena kita eh, sedikit demi sedikit. Tetapi ibu dan bapak bisa memahami sendiri gitu. Jadi kami hanya sebagai motivator, perangsang untuk kita belajar. Sama seperti halnya saat kita dulu kuliah kan silabus tuh pelajaran satu buku itu tidak semuanya dipelajari gitu kan. Tetapi walaupun tidak masuk daftar silabus itu tetap aja yang lainnya kalau ingin pelajari kita tinggal baca. Sudah ada ya perintah mengikuti petunjuk Al-Qur'an. Ada di indeks Quran terbaru jilid 1 di halaman kedua. Enaknya buku ini selain besar tulisannya nomor surat, nomor ayatnya sudah jelas disertai dengan topik-topiknya, tema-temanya ya. Nih. Di surah Al-Isra surah ke-17 kita lihat ya, surah ke-17. Ini ada hubungannya ada masihkan dengan Isra dan Mi'raj ya. E, perintah salat nanti kita kaji sedikit ya. Kita teruskan tentang perintah salat itu. Surah ke-17 ayat ke-36 ibu, ibu dan bapak yang belum memiliki indeks Qurannya. Ya, silahkan untuk memiliki supaya lebih mudah. Dan silahkan kaji, silahkan pelajari, semua orang bisa kok. Karena apa? Karena kita sudah memiliki Quran terjemah, apalagi nanti ibu dan bapak bisa membeli tafsir-tafsir, ada Ibnu Kasir, ada Buya Hamka, ada An-Nur, ada tafsir Imam Syafi'i, Fizi Dalil Quran, ada Al-Misbah, dan banyak tafsir-tafsir yang lainnya ya. Sudah ketemu ayat ke-36 hingga ayat ke-38. Perintah mengikuti petunjuk Al-Qur'an. Temanya di sini jangan mengikuti apa yang belum diketahui ilmunya. Kedua nanti temanya belajar Al-Qur'an adalah untuk mempurkan hawa nafsu. Ya furqan itu kan sebagai nanti bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk gitu ya menjelaskan. Sudah ketemu ya? Ayat 36, 38 surah ke-17 surah Al-Isra. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. أعوذ بالله من الشيطان rajim بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقف ما ليس لك به علم علم وقف إسارة ya in gunnah inna sam samsiah alif lamnya alif lam samsiah inna sam'a wal basar wal alif lam الشمس والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا مسؤولا Dua fatah dibaca satu jadi mad Iwad ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبرغ الجبال tula tu tu matobi la matobi juga dihentikan matobi itu sama ya diteruskan di, diwasol diwakaf sama aja kalau matobi kecuali ketemu lima hal kun kullu dhalika kana sayyuhu inda rabbika makruha coba lagi ya belajar baca sambil belajar baca kan intinya kita belajar baca, belajar memahami, belajar tajwid, isinya apa, belajar mengamalkan. Ke sana kan? Dari atas lagi ya. Dari ayat ke-36. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن إخفى لن الماتي ketemu tak Innaka lan takhruqal arda wa lan tamurghal jibala tula Kullu za zamad asli Kullu zalika kana sayyuhu Mari silah ke sirah Hu'nya ya Kanya matobi'i Kana matobi'i كل ذلك كان سيئه إن إخوة عند ربك مك مكروها apa katanya ini ya kita lihat dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya <laughs> jangan ikut-ikutan itu ya. boleh mengikuti sesuatu kalau kita tahu dalilnya itu kan kalau kita ngikut-ngikutan orang masuk jurang, kita masuk jurang juga. Jangan mengikuti sesuatu yang kita tidak tahu ilmunya. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Allah Rabbi. Jangan main-main dengan hati. Jangan main-main dengan penglihatan pendengaran. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi. Dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung. Semua itu kejahatannya amat dibenci di sisi Rabbimu, Tuhanmu. Ada catatan kakinya di sini 868 semua larangan yang tersebut pada ayat 22, 23, 26, 29, 21, 32, 34, 33, 34, 36, dan 37 surat ini. Oh ada hubungannya. Ini nih ya. Nah, kita lihat hubungannya. Jadi kita tidak boleh mengikuti sesuatu yang kita tidak tahu ilmunya. Jadi jangan ikut-ikutan. Kita harus punya sikap. Kalau mengikuti sesuatu tahu dalilnya, tahu landasannya, tahu baik dan benarnya Kenapa ini begini, kenapa itu begitu? Oh, Qur'annya ini, hadisnya ini, ijma ulama ini, kiasnya ini. Pendapat ulama tentang pemahaman itu seperti itu. Nah, pendapat para sahabat seperti itu. Jadi jangan malah kita sesuatu yang tidak tahu kita ilmunya. Kemudian kita janganlah kita berjalan di muka ini bumi ini dengan sombong. Karena apa? Sesungguhnya Sekali-kali kamu tidak dapat menembus bumi. Ya. Kamu tidak akan sampai setinggi gunung. Itu. Semua itu kejahatan amat dibenci di sisi Allah. Di sisi Tuhanmu, Rabbmu. Yang digarisbawahi di ayat 36. Sesungguhnya pendengaran. Jadi nggak boleh dengar sembarangan. Yang kemarin itu ya dengerin malahi alat maksiat Terlalu lama, selamanya sampai melupakan Allah. Iya Pak Ari gimana itu ya. Orang yang nonton, konser-konser itu dari maghrib sampai jam 1 gimana sholat maghrib, gimana sholat isanya. Di jamaah oh, nggak bisa karena maksiat ya. ya. Itu seperti itu. Padahal satu waktu sholat ditinggalkan, masya Allah siksanya teramat berat. Nanti kita lihat ya di bab sholat kita terkadang meninggalkan suatu kewajiban dengan sepele. Sepertinya tidak ada beban, sepertinya tidak ada sesuatu yang hilang. Karena kita tidak tahu makna dari perintah itu. Oleh sebab itu kita nanti kaji tentang salat ini ya. Masya Allah, satu waktu salat itu ditinggalkan bagikan titik hitam di, di, di diri kita, di hati kita. Karena banyaknya titik-titik-titik itu nanti menjadi susah, menjadi sulit hidayah masuk. Gitu. Karena kewajiban sholat adalah prinsip utama. Perbedaan muslim dan bukan muslim dalam sholatnya. iya yang pertama dihitung, dihisap juga sholatnya. Kalau sholatnya ada, lainnya dihisap. Kalau sholatnya enggak, nah tidak diperhitungkan. Repot ya. Ibarat kalau matematika hitung-hitungan, sholat itu ibarat satu. Sedangkan ibadah yang lain ibarat nol. Sebanyak apapun nol yang ada kita miliki, tidak ada faedahnya tanpa angka satu. Oh, kata Ibu Jubaidah, saya ngumpulin nolnya satu gerobak, tapi nggak ada satunya. Iya, kata Bu Nur Betty ya, Betty di Bekasi. Iya, saya punya satu, tapi nolnya cuma punya tiga, ya seribu. Nolnya punya lima, ya, seratus ribu, kan seperti itu. Uh, saya punya nol banyak tapi tanpa satu. Saya amalnya banyak. Kan sering kali kita melihat. Ya Allah itu orang baik banget. Tolongin orang mau ini mau. Tapi sayang kok gak mau sholat ya. Nah itu ya. Sholat itu tadi itu ya. Ibarat kalau masuk komputer itu kuncinya. Jadi tanpa kunci. Jadi aplikasi semuanya tidak bisa tidak diterima. ya Itu kan. Kalau ibarat di perbankan mah nomor rekeningnya jelas. gitu <laughs> ya. kan nggak ada nomor rekeningnya nabung terus. Tapi nggak ada nomor rekeningnya nggak masuk-masuk. Itu sholat. Kenapa? Semua itu kejahatan amat dibenci oleh Robmu, oleh Tuhanmu. Ini ada hubungannya. Coba kita lihat ayat 22-nya ya. Ini 22, 23, 26, 29, 31, 32, 33, 34, 36, dan 37 ayat ini. Kejahatan apa rupanya? Di ayat 37 dulu ya. Ini. Nah. Ini 37-nya kan jelas tuh ya. 37. Oh, walatam sipil ardi maroha. Itu yang ayat 37-nya. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Karena sombong itu hanya bajunya Allah. Yang boleh sombong hanya Allah. Apa yang kita sombongkan? om kita tidak memiliki apa-apa, kemampuan apa-apa. Buktinya kalau otak pikiran kita diambil, error, pikun, lupa, <laughs> yang pinter gelarnya yang begitu banyak, tak ada artinya. Jadi semuanya Allah, kembali kepada Allah. Baik, ini ada hubungannya dengan ayat 22. Di ayat 22 kita lihat, apa katanya nih ya? Hmm, ada, sudah? Surah ini? Ayat 22, Bismillahirrahmanirrahim. La taj'al ma'allahi ilahan akhar. Fataq'uda mazmuman makhzula. Satu itu. Tidak boleh sombong. Ya, dan tidak boleh berbuat perbuatan yang keji yang dibenci oleh Allah. Semua kejahatan itu amat dibenci oleh Allah. Kejahatan apa? Yang pertama nih di ayat 21. La taj'al ma'allahi ilahan akhar. Fata'uda mazmuman makhlula. Dua-duanya. Janganlah. Janganlah kamu adakan Tuhan yang lain. Rabb yang lain. Ilah yang lain. Di samping Allah. Selain Allah. Ini dosa nenek moyangnya dosa. Sebesar-besarnya dosa. Dosa sirik. Menduakan Allah. Itu ya. Janganlah kamu adakan Tuhan yang lain, Rob yang lain, ilah yang lain di samping Allah. Agar kamu tidak menjadi tercela dan tidak ditinggalkan Allah. <laughs> Ya iyalah, bagaimana orang mau mau percaya dengan kita, mau respect, mau cinta kepada kita. Kalau kitanya nggak cinta pada dia, kan begitu. Ini juga kepada Allah. Dan cinta kepada Allah tidak boleh diduakan. Itu hanya karena Allah, hanya segalanya karena Allah. Tidak ada ilah yang lain. Lam yali dua lam yulad dua lam yakullahu kupan ahad itu ya. Kul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yali dua lam yulad dua lam yakullahu kupan ahad. Allah satu ya. Segalanya kita bergantung kepadanya, tidak kepada yang lain. Jangan ada ilah yang lain. Satu itu ya. Yang kedua, dosa di ayat 23-nya. Nih, beberapa tatakrama pergaulan ini. Ayat 23-nya ya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Karīmā. Pertama, syirik. Musyrik orangnya, syirik perbuatannya. Kedua berbuat jahat kepada kedua orang tua. Jadi agama yang mana yang seindah Islam ini? Kita di, tidak dikatakan beriman kalau kita tidak memiliki kepekaan terhadap lingkungannya. Perut kita kenyang sementara tetangga kelaparan. Tidak termasuk iman. Tidak termasuk iman kalau dia ilahnya Allah tapi dia durhaka kepada kedua orang tuanya. Dia tidak termasuk salatnya diterima Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Kalau zakatnya tidak ditunaikan. Masya Allah. Tapi untuk zakat ini yang punya penghasilan. Yang enggak kan nanti dengan infak ya. Orang saya udah enggak kerja kok. <laughs> Itu lain cerita kan. Nah, nanti ada ada hal lain, ada infak. Sudah sunnah. Nah di ayat 23. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا dan Rabbu Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Allah. Satu itu tadi ya, berhubungan dengan ayat 22. Jangan sirik, jangan musrik. Sebesar-besarnya dosa adalah dosa yang menyekutukan Allah. Sirik, meyakini ada Allah, ada ilah yang lain. Allah punya anak, Allah punya bapak. Gimana? Allah satu. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak beranak, tidak diperanakan dan tidak ada yang setara, tidak ada yang menyerupai dengan Allah. Itu surat Al-Ikhlas ya, jelas. Itu itu dasar basic keimanan kita. Kalau tidak seperti Al-Ikhlas berarti bukan Islam. <laughs> Itu ya, agama lain. Oh, enggak masalah kalau agama lain kita enggak ada masalah. Itu berbeda agama, berbeda keyakinan. Tapi yang kita masalahkan, dia mengaku Islam tapi keyakinannya kok lain gitu. Ada ilah yang lain atau ada nabi yang lain selain selain Nabi Muhammad nabi terakhir. Nah, itu udah udah menyimpang jauh. Itu komitmen kita tentang akidah. Kalau sahadatnya sama asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah muslim. Jangan sembarangan ya. Beda pemahaman, beda keyakinan itu beda landasan pemikiran karena mungkin beda tafsiran, beda hadis, boleh-boleh saja. Tapi jangan dikatakan berbeda dengan kita itu syirik, itu musyrik, itu kafir. Jangan. ya. Walaupun nanti uh, tentang sholat itu ada. itu ya. Nanti Imam Syafi'i menyatakan orang yang melaksanakan sholat. Itu kan berarti melaksanakan perintah Allah. Tapi dia tidak melaksanakan sholat kemudian dia dia meyakini bahwa itu wajib tapi dia menentang. Nah itu Imam Syafi'i menyatakan lebih lebih berat dosanya daripada orang yang meninggalkan zakat. Tahu, orang yang meninggalkan zakat kata Abu Bakar, kita perangi. Tahu, ya di zaman Abu Bakar kan seperti itu. Orang muslim yang suka sholat tidak zakat diperangi. Hingga dia menunaikan zakatnya. Kalau dia zakat nggak diperangi, kalau nggak zakat diperangi. Nah, orang yang meninggalkan sholat lebih berat daripada itu. Oh jelas ya, makanya perbedaan Islam dan bukan Islam terletak dalam sholatnya. Hadisnya jelas. Al-farqul bainal muslim wal kafir as-salah. Perbedaannya jelas. Dosa yang pertama adalah syirik menduakan Allah, musyrik orangnya. Kedua, nih, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dan dengan sebaik-baiknya. Tidak dikatakan iman yang sempurna manakala kita menyembah ilah kita, Rob kita, Allah satu, tapi kita menyakiti kedua orang tua. Kita diwajibkan, diperintahkan untuk berbuat baik kepada ibu dan bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau antara keduanya sampai berumur lanjut, sudah sepuh ya, sudah usianya banyak dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Ini ditanamkan dari sekarang anak-anak itu kan, nah Kenapa terlambat? Kita baru satu kata. Mama sih nggak tahu ya, Yogyakarta kan macet. Kenapa gitu ya? Padahal kita baru ngomong satu kata. Kenapa seperti itu? Ada apa dengan anak-anak kita? Oh enggak Pak Hari, putra putri saya alhamdulillah. alhamdulillah kalau masih seperti itu. Kadang-kadang kan kita baru ngomong, nah kalau pakai baju tuh yang ke bawah gitu yang rapi, korat kemana-mana. Ah, mama gak gaul ya, gak tahu mode gitu. Masya Allah, nah ini. Padahal ah aja udah gak boleh. Apalagi mendebat seperti itu. Nah, bunda nih butuh, butuh ini nih, butuh minyak, butuh sayur, butuh tahu, tempe. tolongnya dibeliin. Ah, mama, mah. Nah, itu ah aja udah gak boleh gitu ya. Itu, apalagi berdebat. Nah ini, Islam agama yang murni Islam agama yang menjunjung tinggi betapa besarnya, betapa harusnya kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. kan Kendati pun mereka berbeda kelai, eh, berbeda eh, apa keyakinan. Tetap kita harus tetap berbuat baik kepada mereka. Sejauh mana? Sejauh dia kita ihsan berbuat baik dengan mereka, tapi saat mereka meminta kita untuk melakukan sesuatu kesirikan, kemusrikan, tentu kita tidak tidak harus menunaikan. Jadi kalau seperti Nabi Ibrahim kan ayahnya tukang jualan patung. Kita disuruh menyembah patung, kita berhak menolaknya. Tapi tetap kita harus memperbaik, mem, memperlakukan mereka dengan baik. Berlaku baik terhadap ayah dan ibu kita. Walaupun beda keyakinan. Agama yang mana yang seperti Islam, Masya Allah ya. Kita karena kebanyakan tidak paham, tidak tahu. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, wala takul lahuma uffin, wala tanharhuma, wa kullahuma qawlan karima. Ya, dan janganlah kamu membentak mereka. Apa membentak di sini? mengucapkan kata ah kepada orang itu tidak dibolehkan oleh agama. Apalagi mengucapkan kata-kata atau memperlakukan mereka dengan lebih kasar kepada mereka. Ah aja udah nggak boleh, apalagi lebih dari itu. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Kenapa sih seperti itu? Ibumu mengandung sembilan bulan, menyusui dua tahun. Ayahmu susah payah mengurusmu sehingga kamu jadi seperti ini. Kenapa kamu melupakan semuanya? Kacang lupa kulit. Jangan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Kan, kan kandati pun mereka berlainan keyakinan, tetap berbuat baik. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, penuh kasih sayang. Dan ucapkanlah doa, Wahai Tuhanku, wahai Rob, Robbi, Kasihanilah keduanya sebagaimana keduanya telah mendidik aku waktu kecil. Kul Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Kan kali doa dalam salat ya. Rabbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah ampuni dosaku dan dosa kedua orang tuaku dan kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihaniku waktu kecil. Bagaimana kasih sayang orang tua kita terhadap kita. Allahu Rabbi tak ada bandingannya ya Masya Allah. Itu ya. Jadi dosa pertama, dosa yang Allah tidak suka berbuat kita adalah syirik musyrik. Kedua, menyakiti kedua orang tua. Turhaka terhadap kedua orang tua. Ini di ayat nyambung ya, 22 23 26. 24-nya juga ada ya. Ini eh 24-nya di sini dan rendahkanlah dirimu masih ya tentang orang tua. Jadi berbuat baik. 25 juga nyambung. Nih, di ayat 25-nya Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihina fa innahu kana lil awabina ghafura. Tuhanmu Rabbu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu jika kamu orang-orang yang baik, maka sesungguhnya dia, maka eh, sesungguhnya Allah maha pengampun bagi orang-orang yang bertobat. Allah selalu memberikan, Allah tahu ya kalau kita tuh seperti ini. Jadi eh, apa pintu ampunan selalu dibuka. Di ayat 26-nya dosa apa lagi? Wa atizal kurba haqqahu wal miskina wabnas sabil wa la tubazzir tabzira di ayat 26-nya dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya. Jadi jangan ngasih ngasih ke orang lain yang jauh, yang dekat enggak. Yang jauh iya, yang dekat juga lebih iya gitu. Kalau kita meninggal, yang duluan nolongin kan orang yang dekat dulu, orang yang jauh mana? Ya kita punya saudara di Australia nggak mungkin lah, yang dekat dulu. Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya kepada orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Ini maknanya ada zakat. Dari satu juta cuma dua setengah persen kok ya. Dua puluh lima ribu. Nah infaknya selebih keperluan. Itu. Dan yang diutamakan untuk infak adalah keluarga terdekat dulu. Nanti lihat di Al-Baqarah ya 215. 219 itu tentang infak. Kemudian Ya itu dosanya kalau kita tidak mau mengeluarkan zakat, infak dan sodakoh untuk keluarga, kerabat, miskin, fakir, miskin, yatim dan semuanya. Tapi untuk yatim nanti spesial bukan dari zakat, dari infak selebihnya. Gitu. Lebih besar pengeluaran yang kita berikan kepada fakir, miskin, yatim melipatannya semakin banyak. Gitu. Berbeda dengan zakat. Zakat kan kewajiban ya. Sedangkan infak sunnah tapi pahalanya berlipat ganda. Sama seperti sholat wajib dan sholat sunnah kan. 22, 23, 26, 29. Di ayat 29-nya kita lihat ya. Ini 29-nya apa? Dosa yang tidak Allah kehendaki. Di ayat 29-nya wala taj'al yadaka maghlulah ila 'unukika wala tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura. Agak sedikit sulit ya. Ini ayat 29-nya. Coba ulang lagi ya. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا Ayat 29-nya. Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya. Karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal. E, belum jelas kan? Lihat indeksnya di bawah. Keterangannya. Catatan kaki. 265. Janganlah kamu terlalu kikir. Kikir nggak boleh kayak korun. Dan janganlah e, pula terlalu terlalu pemurah. Jadi dalam Islam sederhana aja ya. Sedang-sedang saja. Terlalu hambur-hambur harta mubazir tidak boleh. Dikit-dikit traktir, dikit-dikit ini, dikit-dikit itu tanpa perhitungan. Tidak boleh. Kikir juga tidak boleh. Gitu. Ya. Ayat ke-29-nya. Kemudian ayat yang ke-31-nya. Apa nih? Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Itu ya. Ya, di ayat ayat 31-nya kita tidak boleh membunuh anak. Nahnu narzukuhum wa iyyakum. Inna qatlahum kana khit'an kabira. Karena ada dalam hadis Rasulullah akan senang melihat keturunan kita yang solah, soleh solehah itu ya. Keturunan Nabi yang banyak yang tentu yang taat, bukan keturunan. Yang diharapkan diharapkan itu bukan bukan kambing yang banyak, tapi serigala-serigala Kata Nabi di akhir zaman, umatku banyak. Banyak bagikan buih di lautan. Tapi mereka e, dihinggapi sikap wahan. Takut ini, takut itu. Nah, ini. Jadi yang banyak itu bagikan buih. Tak ada artinya. Nah, nah loh. Untuk meningkatkan kualitas ya dengan ilmu. Kan yang kita harapkan bukan seribu, seribu domba, tapi satu serigala gitu. Walaupun seribu domba kita butuhkan juga. Oh, gitu <laughs> ya. Tasawuf yang disebut ya nanti SMS aja ya. E, indeks Quran bisa ibu dan bapak datang ke rumah yatim Sabtu Minggu atau bisa nanti SMS barangkali bisa kami bantu ya. Karena ini penting sekali menyadari belajar Al-Qur'an ini yaitu tadi banyak SMS Pak Hari, Alhamdulillah dengan adanya indeks Al-Quran bagikan orang buta yang sekarang sudah melihat. Masya Allah betapa indahnya dunia ini. Dulu kelihatannya dunia itu sempek karena saya tidak bisa melihat. Setelah melihat ternyata ya Allah ya Robbi ya Robana luas sekali lautan, luas sekali pandangan langit. Ternyata ilmu Allah itu luas. Itulah ya. Alhamdulillah kita disadarkan. Belum terlambat kalau kita untuk belajar. Jadi di ayat ke 31 Nah, ini dosa apa lagi yang nggak boleh di sini? Ya itu membunuh anak. 31 kita lihat terjemahannya ya. Nih. 31 dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezekimu kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah satu dosa yang besar. Membunuh satu jiwa seperti membunuh semua jiwa. Bagaimana dengan keluarga berencana? Itu kan direncanakan, itu lain ceritanya. Konsepnya itu perlu diskusi ya. Oma min dabbatin illa Allah rezeki. Setiap binatang yang melata yang ada di dunia ini, Allah yang akan memberikan rezekinya. Di manage ya iya. Dulu punya anak 10, 20 mudah saja. Sekarang punya anak 2, 3 kan perlu pendidikannya. Jadi kita bukan takut rezekinya, takut bagaimana bisa nggak ngedidik mereka. Gitu ya. Nah ini perlu bahasan tersendiri ya tentang keluarga berencana. Terlebih jumlah penduduk di negeri ini kan banyak. Kita tidak menginginkan seperti di India, ya banyak atau di Cina, banyak penduduknya. Tapi tidak memiliki kualitas. Itu yang ditakutkan Nabi kan. Umatku banyak. Tapi dia bagikan buih di lautan. Ya buih gimana sih ya? <laughs> gitu. Kenapa mereka? Mereka dihinggapi rasa sifat wahan Wahan itu apa? Takut ini, takut itu, takut mati, takut ini, takut itu. Ketakutan melulu. Jadi tidak mempunyai ruhul jihad. Tidak mempunyai semangat, motivasi kehidupan yang sungguh-sungguh betul-betul termotivasi. Memberikan aplikasi, memberikan inovasi dan ada semacam wawasan jauh. Dia tatapannya kosong karena tidak memiliki ilmu. Ilmunya di dalam Quran ini. Kemudian dosanya apa lagi? Di ayat 32-nya. Di ayat 32, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila." Tuh. Dosa yang selanjutnya adalah tentang zina. Ini kadang-kadang orang suka bercanda. Itu. Dan janganlah kamu mendekati zina. Mendekati nggak boleh, berarti zina. Bo <laughs> bukan bodoh atau gitu mah ya. Mendekati aja sudah nggak boleh apalagi berbuat zina. Sesungguhnya zina itu adalah sesuatu perbuatan yang ke, yang keji dan suatu jalan yang buruk. Itu ya, tadi syirik, musyrik, mm, mendurhakai kedua orang tua, ya, dari dua 27 21 di di di di ringkas kembali ya Bu Erni ini tolong <laughs> dosa-dosa ini. Dosa-dosa ternyata inilah berkembang. Ya, ayat 22 23-nya kan tentang syirik, 23-nya tentang orang tua, 26-nya tadi tentang berbuat baik kepada karib kerabat. Jadi tidak termasuk perbuatan yang baik kalau kita membagi sembako apa keluar kalau keluarganya tidak diperhatikan, terutama ayah dan ibunya. Tidak termasuk orang beriman manakala dia membantu orang lain, ibadahnya bagus, hajinya berulang-ulang, tapi ayah ibunya compang-camping tidak diurus, apalagi sama ayah ibunya galak. Nah ini ya. Itu harus baik pada mereka. Kendati kan pun beda agama, beda keyakinan. Apalagi satu agama harus sering didoakan. Rob, uh, eh, Robbi fili wali wali daya warhamu rabbayani sogiro kan gitu doanya ya. Itu 26 tentang karib kerabat ya. Itu 27-nya sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan. Itu hubungannya dengan 26 ya. Itu 27. Innal innal mubazirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudaranya setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Itu ya. Jangan sirik, jangan menyakiti orang tua, jangan Eh, membiarkan karib kerabat, keluarga, pakir miskin, berarti harus mengeluarkan zakat infak sodakohnya ya. Ada zakat-zakatnya, infak-infaknya, sodakoh-sodakohnya. Ya, kemudian yang ketiga ayat 31-nya janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Ini ayatnya ada ya. Nah, kalau di manage kan lain cerita ya. Bagaimana caranya supaya berkualitas putra-putri kita. Ayat ke-32-nya, janganlah kamu mendekati zina. Dekat enggak boleh, berarti zina bukan. Dekat aja udah enggak boleh, apalagi berzina. Itu kan ada kadang-kadang orang suka bercanda. Tidak boleh bercanda tentang agama ya. Kemudian yang ayat ke-33-nya ini janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya melainkan dengan satu alasan yang benar. Dan barang siapa yang dibunuh secara zalim maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan ini pembunuhan tidak boleh membunuh karena membunuh satu jiwa sama seperti membunuh semua jiwa kecuali dalam peperangan jihad fisabilillah itu lain cerita atau karena satu-satu dan lain hal gitu ya e, kalau iya kan bundanya ngandung, kalau anaknya tidak di, tidak mening, di, tidak tidak dimatikan ya, tidak diwafatkan, ibunya celaka. Kalau ini dua pilihan seperti itu. Itu lain cerita lah itu ya. Pokoknya itu membunuh di sini membunuh tanpa sebab. Gitu. Kemudian di ayat 34-nya dan jangan kamu mendekati harta anak yatim. Jadi anak yatim diminir diurus betul-betul, jangan dimakan. Nah ini kecuali dengan cara yang baik, bermanfaat sampai ia dewasa dan dipenuhi janjinya. Ini om-omnya kadang-kadang kan gitu. Paman-pamannya dititipkan harta harta anak yatim, anak yatimnya terlantar, hartanya diambil, warisan yang seharusnya milik anak yatim diambil oleh keluarganya, oleh omnya, oleh padenya, oleh apa sehingga anak yatimnya sudah besar tidak memiliki apa-apa. Nah, ini tidak boleh. Ini termasuk dosa-dosa besar. Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Iya. Itu tentang uh, memakan harta anak yatim. Kemudian termasuk dosa besar di sini dosa-dosa itu di ayat 36 ya dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Ya iyalah orang yang beribadah tanpa ilmu amalnya tidak diterima kan begitu. Kita bekerja pada suatu perusahaan harusnya kerjaannya itu mengerjakan A B C D tapi kita mengerjakan hal lain bukan gaji yang didapat bukan pujian tapi malah kita dikeluarkan iya karena tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh bos kita. Sama ibadah juga gitu. Kita diinginkan sholat itu seperti ini. Puasa itu seperti itu. Tapi kita menyalahi semua itu. Bukan diterima bahkan ditolak. Makanya orang yang beramal tanpa ilmu amaluhu mahdudatun latukbalu. Amalnya tidak diterima. <laughs> Ya. Ternyata menarik nih Bu Erni. Tolong pengembangannya nih ya. Jadi ayat surat Al-Isra ini pengembangannya dosa-dosa apa yang tidak boleh. Ya, tadi kan surah Al-Isra 17 ayat 36 38 ini jangan mengikuti apa yang belum diketahui, diketahui ilmunya. Ternyata berkembang, berkembang dari dengan ayat 22, 23, ayat 26, ayat 29, ayat 31, ayat 32, ayat 33, ayat 34, ayat 36 dan ayat 37 surah ini tentang dosa-dosa yang tidak boleh. Jangan sombong, ya berjalan di muka bumi ini. Masya Allah agama yang mana yang begitu lengkap ya. Tapi kenapa kok hmm, kita tidak tahu karena tidak pernah dibuka. Coba aja ini baru sebagian masih banyak semua tatanan itu diatur oleh Al-Quran. Ada memang yang diatur secara global, ada yang terperinci. Insya Allah kita bisa teruskan lagi. Miliki ya Ibu ya. Insya Allah e, ibu dan bapak di tempat masing-masing bisa menjadi guru, bisa mengajarkan dengan indeks Quran ini. Masa iya sih Pak Ari? Iya kan terjemah mah gampang. Kenapa? Karena yang menerjemahkannya orang-orang pinter. Hanya saya ingatkan, jangan memilih terjemah yang salah. Ini Quran yang saya miliki ini terjemah bagus sekali ya. Saya beri dari toko buku. Ini Al-Jumanatul Ali Al-Quran dan terjemahnya. Itu silahkan dicari ya. Ini Al-Quran dan Terjemahan Departemen Agama. Diterbitkan eh, CP penerbit GR. Nah, itu bagus ya. Dan saya nggak dapat apa-apa ya. Saya nyebutin buku. Enggak, enggak. Saya pengen ibu dan bapak pintar. Kita semua pintar. Referennya jelas. Ya, buku-bukunya jelas. Untuk hari Senin, eh, hari Selasa ya, besok. Suratul Fatihah untuk muratanya. Diteruskan dengan Suratul Baqarah. Dan insya Allah hari ini saya sebentar siang ada taklim di buncit 4 ya Bapak. Nanti yang indeks kurangnya insya Allah saya bawakan. <laughs> Bapak nih, Pak siapa tuh Pak Haji. Di, belak, di buncit 4. Uh, eh, di Multika di Masjid Al-Hidayah. Silahkan Ibu dan Bapak datang terbuka untuk umum ya. Ba'da sholat uh, zuhur. Uh, di Asabrit libur ya untuk minggu pertama. Bu Ani. Baik Ibu dan Bapak semuanya terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang ada. Saya hanya manusia biasa. Terima kasih atas kebersamannya Bila kita wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Taklim Radio Kayu Manis bersama Radio Kayu Manis mengajak para pendengar untuk menyisihkan sebagian rizki di jalan Allah berupa zakat mal, infak, dan sodakoh guna membantu anak yatim piatu dan fakir miskin. Bantuan Anda dapat disalurkan melalui rekening Majelis Taklim Radio Kayu Manis Jakarta, Bank Mandiri, Cabang Rawamangun, Bali Pustaka dengan nomor 006 007 007 007 7. Selain nomor rekening tersebut, bukan menjadi tanggung jawab Radio Kayu Manis. Anda juga bisa langsung menyalurkan bantuan ke kantor Radio Kayu Manis pada hari dan jam kerja Jalan Pisangan Baru Timur, nomor 14A, Jakarta Timur. Telepon 8504908 dan 8507664 dengan Ibu Haja Astuti. RKS Radio lembut suaranya, manis bisikannya, lembut suaranya, manis bisikannya.